Baik, kemudian untuk meluaskan pembahasan kita, kita akan memasuki pembahasan tentang anwaul mubtada, macam-macam mubtada. Kita lihat dalam diagram atau bagan di sini, bahwasanya mubtada dia terbagi menjadi dua kelompok, ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni. Kita sudah belajar apa itu isim mu'rab, kemudian apa itu isim mabni. Kalau mu'rab dia dapat mengalami perubahan keadaan akhir. Kalau mabni dia selalu tetap pada keadaannya. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Tapi kalau misalnya dia mubtadanya berbentuk mu'rab, maka i'rabnya apa? Maka i'rabnya adalah rofa. Ya. Sekali lagi kalau dia bentuknya mu'rab, i'rabnya ya rofa. Kalau mabni ya dia mabni. Baik. Di sini maka kita akan membahas satu persatu ya kita rinci supaya lebih jelas tentang masing-masing kelompok tersebut. Di sini misalnya mubtada yang berupa isim mukhrab. Contohnya apa? Di sini misalnya kita buat contoh Allahu alimun. Allah. Di sini lafzul jalalah Allah dia merupakan isim mukhrab. Lafzul jalalah Allah dia merupakan isim mukhrab karena lafzul jalalah Allah ini bisa kita baca Allah atau Allahi hanya saja karena dia posisinya di awal jumlah maka dia kan posisinya sebagai mubtada maka dia harus marfu maka kita baca Allahu alimun contoh yang lain dari isim mu'rab al waladani mustahidani al waladani kan termasuk dari isim musanna dan dia mu'rab maka di sini Ciri ropaknya kan dia dengan alifnya. Ciri ropaknya musanna kan dengan alif. Maka alwaladani waladani mustahidani. Kemudian contohnya yang lain. Umaru adilun. Umar adalah seorang yang adil. Umar dia termasuk ismul ladhi layan sorif. Cirinya adalah dengan dommah ya untuk ciri ropaknya maka umaru dia nggak boleh ditanwin Nanti dilihat lagi pembahasan tentang ismul ladzi la yansarif. Baik, itu untuk mubtada yang berupa isim mu'raf. Maka kita akan membahas pula tentang mubtada yang berupa isim mabni. Artinya dia tetap keadaannya dan dia tidak mengalami perubahan. Contohnya misalnya Hazal kitabu jadidun. Di sini haza dia terletak di awal kalimat Makanya haza dia adalah sebagai mubtada. Nah, di sini tidak kita katakan Alkitab sebagai mubtada. Mubtadanya adalah haza. Karena dia berupa isim mabni, maka ya tidak kita baca hazu. Dia mabni. Ingat sekali lagi, dia mabni. Jadi tidak kita baca hazu karena memang mabni. Baik. Kemudian huwa mujtahidun. Huwa ini domir. Domir kan dia termasuk isim mabni sehingga tidak kita baca huwu mustahidun Salah ya, namanya saja huwa. Harus kita baca huwa. Baik, kemudian ana tolibun. Ini demikian pula ya isim mabni domir pula ya. nggak boleh kita baca anu tolibun. Nah, malah salah ya. Makanya di sini kita katakan ana dia adalah isim mabni dan dia tidak mu'rab.